Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asatiyatul Kiram, guru-guru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ikhwatal iman, saudara-saudariku, pemirsa cahaya hati yang insya Allah hati kita semua diberi cahaya oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar walilayil ham. Kembali kita dibahagiakan oleh Allah duduk di majelis Allah Mudah-mudahan kita terus didekatkan oleh Allah kepada Allah sedekat-dekatnya dan bahagia hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahilham. Kajian ini di waktu subuh selesai sholat subuh berjamaah dan inilah yang selalu alhamdulillah kami lakukan di Masjid Azikro tercinta ini setiap subuh. Bukan hanya karena ada cahaya hati, memang setiap subuh kita begini silahkan datang langsung ke Masjid az Habis sholat subuh kita tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Karena itu sunnah Rasulullah SAW. Nilainya sangat besar. Haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Sadaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqamah ini tema yang memang harus selalu disampaikan bersama akhifillah sahabat Arifin Ustadz Mibdad MA ya, bin Abdul Ghani satu pesantren Pak Haji Ridwan ini teman pesantren kita sempat satu kamar juga Ustadznya Allah beliau lanjutkan ke Mesir ah, Arifin ke Citayam <laughs> kita buka Al-Quran surah Hud ayat 112.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 Sungguh Tuhanmu amat mengetahui apa yang telah kalian lakukan di dunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar walillahilham. Segera kita nikmati kajian bersama Ustadz Mifdad bin Abdul Ghani. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah amma ba'd. Para hadirin dan jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Hud ayat 112 ini. Banyak perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'an tentang masalah orang-orang yang memang benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala tetapi banyak pula di sana ketika dia memulai satu perjalanan kehidupannya di dalam sesuai apa yang Allah ajarkan kepadanya. Datanglah di antaranya godaan-godaan, terpaan-terpaan angin yang senantiasa menerpa dan terkadang meniupnya. Maka kali ini kita akan melihat bagaimana kiat. Terkadang manusia agar tetap bisa istiqomah orang yang ingin kembali ke jalan Allah manusia yang tidak luput daripada dosa maka kalau kita mulai daripada melihat dalam salah satu kitab Minhajul Muta'allimin di sana diterangkan agar kita termasuk orang-orang yang tidak merugi orang yang akan tetap istiqomah ada empat kategori yang harus mereka lakukan yang pertama Hendaklah manusia apabila dia ingin istiqamah Zikrul hasanatil madiyah Senantiasa mengucapkan apa-apa yang telah dia perbuat akan kebaikan yang lalu Wa yala yadri aku bilat amruddat Sedangkan dia ini tidak mengetahui apa yang dia sudah perbuat akan kebaikannya Ini dia tidak mengetahui apakah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak kita duduk di majelis ini merasa kita adalah orang yang paling benar. Orang yang sering mengaji adalah merasa orang yang paling benar. Kita tidak tahu di antara kita apakah memang ada di antara kita kebaikan-kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya timbul rasa kesombongan. Orang yang istiqomah adalah senantiasa mereka senantiasa istiqomah jalan di tempat Allah apapun yang ini aku lakukan adalah karena Allah karena memang itulah sesuai daripada ikrar kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami. karena Allah kita jalan mungkin dari jauh dari Jakarta dari Bogor dan lain sebagainya niatkan karena Allah untuk menghaji Inilah yang akan ditimbulkan apabila kita sudah dimantapkan hati kita ini maka cahaya hati itu akan datang kepada kita karena kita tidak akan mengharapkan segala sesuatunya dari apa yang kita perbuat adalah imbalan kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama kemudian yang kedua apabila kita ingin istiqamah yang ingin biar bagaimanapun apa yang kita lakukan tetap bisa berjalan dengan harapan kita sampai hayat di kandung badan yang kedua adalah janganlah kita melupakan akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan sedangkan dosa yang kita lakukan adalah perbuatan yang akan dicatat sudah jelas perbuatan akan dicatat oleh Allah Jangan kadang-kadang kita lupa kemarin aku sudah lakukan ini, lupa esok hari. Di dalam salah satu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab ketika melakukan satu kesalahan dia memberanikan diri untuk ma'akobah menghukum akan dirinya sendiri satu ketika Sayyidina Umar pada saat itu kebunnya sedang panen korma yang begitu luar biasa, tidak seperti biasa-biasanya. Sayyidina Umar keluar dari rumahnya untuk melihat kebun. Terlena Sayyidina Umar pada saat itu melihat kebun kurmanya yang begitu banyak. Menimbang sampai dia melihat dan lain sebagainya. Kembali dia pulang melewati salah satu masjid. Para jamaah sudah keluar dari masjid tersebut Sayyidina Umar menangis dan meratap di dalam rumahnya pada saat itu. Ya Allah, engkau telah berikan aku rizki yang sedemikian banyak. Kurma yang tidak biasanya panen seperti ini. Tetapi panen yang luar biasa. Tapi aku melupakan akan dirimu ya Allah. Maka atas hukuman diriku. Aku akan hadiahkan kebun kurmaku. Dan aku akan sadakahkan kebun kurmaku ini semua berani menghukum akan dirinya. Pernahkah kita selama ini berjanji kepada diri kita apabila aku melanggar akan aturan-aturan Allah, apabila aku terlambat untuk melakukan sholat berjamaah, apabila aku tidak hadir dalam satu majlis dalam waktu satu minggu, inilah agar kita tetap istiqomah, berani menghukum akan diri kita. Para jamaah sekalian, sangat luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kita iman pada duduk di majelis-majelis ilmu tapi terkadang kita kufur di majelis-majelis luar dan lain sebagainya maka kali hari ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga apa yang kita sampaikan ini menjadikan ingatan pada diri kita pribadi dan juga semua keluarga kita sehingga kita dapat istiqomah. Kita dapat tetap menjalankan aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Kita tetap beribadah, kita tetap taklim, kita hadir kepada majlis-majlis ilmu sehingga kita akan bahagia selamat di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Allahu akbar walillahilham. Surah Hud memerintahkan pada hamba yang bertobat untuk sungguh-sungguh tobatnya dan menjaga tobatnya dengan sifat sikap istiqamah. Sungguh ikhwah tiada kebahagiaan di dunia sebentar ini kecuali hamba yang istiqamah. Belum di akhirat di dunia dibahagiakan oleh Allah. Istiqamah adalah sifat komitmen konsisten di jalan Allah Jalla Jalalu dalam akidah, ibadah, akhlak. Allahu Akbar. Dalam ibadah ia jaga salat malam. Hamba yang terus menerus salat malam. Ia jaga Kemudian ia jaga tadabur Quran setiap hari. Ia dijaga selalu berjamaah di masjid. Bahkan lima waktu. Arifin sempat. Ya ini perjalanan dakwah. Sudah 498 kabupaten. Tapi baru kali ini Arifin menemukan seorang bupati. Yang kuat sekali menjaga sholat lima waktunya. Berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Semoga beliau menjadi teladan di negeri ini dan diberi kekuatan amanah oleh Allah. Dihiasi oleh Allah dengan sifat amanah, kerendahan hati, kecintaan kepada rakyatnya. Jadi lagi makan, kita sudah sholat jamak, kosor, karena safar dakwah Azan berkemandang, beliau pamit. Subuh sudah lebih awal datang di masjid. Ceritalah imam masjid. Beliau Ustadz sudah dua tahun terakhir ini selalu berada di rumah Allah. Bahkan 15 menit sebelum azan. Subhanallah. Istiqamah. Terus menerus istiqamah salat duha istiqamah jaga wudhu terus menerus istiqamah sedekah istiqamah dalam kejujuran dalam janji janji paling berat menjaga apalagi juru-juru dakwah sudah oke okay, khutbah Jumat di sini ada jadwal yang lebih bagus masjidnya amplopnya gedean gitu dibatelin tuh tapi tidak ada yang di sini ini semua istiqomah semua ini siqah semua karena kemuliaan itu ada pada janji nah karena hamba itu istiqomah mengalirlah di situ keberkahan keberkahan hamba yang tiap malam sholat malam Allah tidak ngantuk Allah tidak tidur Allah penuhi harapan-harapannya ya kalau kita punya anak dan anak kita soleh sekali bahkan pandai menyenangkan hati kita farhan asyadu farhan senang sekali kita dengan anak kita satu saat kita ingin eh, menyenangkan anak kita saat libur sekolah setelah dia berprestasi juara kelas dengan kemuliaan akhlaknya hafalan Qurannya bagus kita jalan sama anak kita ke pasar lalu anak kita ngeliat ngeliat sepatu karena hobinya putsal Ngelihat sepatu. Apa kita lihat pada anak ini? Ya Allah, nak. Mau sepatu itu, nak. Ambil, nak. Ayo, ayo, ambil, ambil. Yang mana, nak? Sekalian kaos kakinya. Bolanya sekalian ya, nak. Padahal dia baru ngeliat tuh. Baru ngeliat. Belum nyebut. Makanya surat Fusilat ayat 30, 31, 32 Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Hamba yang istiqomah di dunia dibantu, ditolong, dilindungi oleh Allah. Apalagi di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi ampusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim apa yang menjadi keperluannya Allah penuhi lintasan pikirannya lintasan hatinya Allah ijabah apalagi kalau dia berdoa ini yang selalu berjamaah di masjid ini Allahu Akbar dalam hadis kudsi Allah jala-jala berfirman ida amilta ma urid a'taituka ma turid bila engkau melakukan apa yang aku mau aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Semakin banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan, semakin serius kita dalam taat kepada Allah, sebesar itu peluang doa dan harapan kita dipenuhi oleh Allah. Bagaimana Allah memenuhi doa kita, harapan kita, undangan Allah ajan aja kita nggak penuhi, nggak berjamaah di masjid. Bagaimana Allah penuhi keinginan kita? Bagaimana Allah berkahi rumah tangga kita? Bagaimana Allah berkahi rezeki kita. Bagaimana Allah berkahi aktivitas kita. Allah mengundang kita cuekin. Bersyukur kita selalu memenuhi undangan Allah. Hikmahnya akhirnya melalui cahaya hati kuliah subuh ini menjadi hikmah untuk kita semua. Terima kasih Ustadz Mibdad Abdul Ghani. Terima kasih Ustadz Maulana Jalgin Imam kita. Terima kasih guru-guru ikhwatal iman. Terima kasih amal jariahnya. Jangan lupa Arifin Wakaf bukan kop tapi k ya itu rekening majelis azikra ya ikhwah fillah karena ada orang yang sudah membuat rekening palsu tolong dan langsung hubungi saja ke nomor telepon Bang Awaludin 0856 sekali lagi 0856 90.000 10 Tanyakan ke beliau. Beliau adalah orang yang Arifin percaya. Allahu Akbar, maafkan Arifin, maafkan kami semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا